mempunyai hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala maka dia itu akan dipilihkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan pilihannya tapi semua pilihan Allah itu yang terbaik tentunya asalkan tanda-tanda dia itu mendapatkan hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala apa yang dipilihkan Allah untuknya itu berguna baginya dan bagi kaum muslimin siapa bilang orang yang menjadi dokter itu kemudian nggak bisa menyamai orang alim siapa bilang orang yang menjadi profesor itu di dalam bidang-bidang yang bukan keagamaan itu tidak bisa menyaingi derajatnya orang alim. Siapa bilang? Ya semuanya itu bisa. Jalan menuju Allah itu banyak. Bahkan disebutkan seribu jalan menuju Mak Makkah. Jadi kita mau ke Makkah itu ada seribu jalan caranya. Begitu pula kita akan sampai pada Allah Ta'ala itu dengan seribu jalan. Nah, jadi semua bisa mendekat kepada Allah Ta'ala dengan modal-modal yang Allah berikan masing-masing. Nah, cuma kalau seperti Ustadz, anak-anaknya Ustadz, semuanya Ustadz pilihkan untuk mereka itu adalah ilmu. Kenapa itulah tugasnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti ini atau pilihan ini adalah pilihan yang mutlak semuanya manusia harus milih ini. Ya, silahkan. Yang penting kita mengacu diri dan acuan kita bersama dalam bidang apapun, dalam hal apapun itu adalah khairunas amfa linnas. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang paling bermanfaat? Siapa yang membuat mebel kalau nggak ada tukang mebel? Siapa yang membuat rumah kalau nggak ada tukang? Siapa yang membuat jalan kalau nggak ada tukang jalan? Siapa yang akan bertani kalau nggak ada petani? Nah, jadi semua harus ada yang berada di situ. Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Gali Adam, aku ciptakan engkau dan keturunanmu dengan seribu pekerjaan. Silahkan pilih dari seribu pekerjaan itu. Tapi jangan sampai melewati seribu yang telah aku tentukan. Jangan sampai melenceng daripada jalan yang aku tentukan. Sehingga dia itu akan berada dalam kemurkaanku. Nah, jadi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan lakukan yang tidak dilarang oleh Allah Ta'ala asalkan dengan niat yang baik untuk menjadi orang yang paling bermanfaat maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi siapa bilang bahwasanya orang alim itu karena dialah yang punya ilmu dan yang mempunyai karunia segala-galanya bagi mereka orang alim yang benar-benar alim yang dimasukkan dan dituju di dalam Al-Quran tersebut dia pertama kali masuk surga bukan syuhada bukan agnia juga bukan tapi terjadi suatu perdebatan yang nantinya kita akan menyaksikan bersama-sama ini adalah suatu contoh bahwasanya pilihan apapun yang kita pilih asalkan ada niat dan tujuan nah makanya di sini barometernya itu adalah niatnya itu apa kamu jadi dokter niatnya itu apa kamu jadi seorang arsitek niatnya itu apa kamu jadi seorang konglomerat niatnya itu apa kamu ingin menjadi seorang pejabat, niat kamu itu apa? Coba kalau cuma sekarang semuanya jadi ulama. Sementara anggota legislatifnya nggak ada dari kita. Kan kacau negara kita ini seperti sekarang ini. Kenapa? Karena anggota legislatifnya diisi oleh mereka-mereka. Oleh karenanya tidak benar yang mengatakan bahwasanya yang namanya agama itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik. Politik itu termasuk yang diatur oleh agama. Nabi Muhammad juga berpolitik. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin. Nah, cuma mereka yang berada di dalam kategori tertentu yang memang mereka itu tidak memilikinya atau memiliki posisi itu, ya nggak boleh dia itu menjualnya atau mengkotak kotakkan diri di dalam itu. Misalnya apa? Begini. Ustaz bekerja. Yang bekerja siapa? Ustaz. Tentunya Ustaz bekerja dapat upah, dapat uang. Ustaz berdagang, yang berdagang siapa? Ustaz. Rosmalnya punya siapa? Ustaz. Keuntungannya punya siapa? Ya tentunya Ustaz. Ya kan? Hanya semacam ini silahkan, mau kemana saja silahkan. Kenapa? Milik dia, harta milik dia, dagangan milik dia, tokonya milik dia, silahkan. Mau jadi politisi, silahkan. Mau jadi pejabat, silahkan. Mau jadi apapun, silahkan. Kenapa? Itu milik dia. Usaha dia, tapi kalau orang alim yang kita dapatkan daripada ilmu itu milik siapa? Bukan milik kita. Ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah milik seluruh manusia dan seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu dhalatul mu'min fa'inama wajatumu fakhudhu. Yang namanya ilmu itu adalah bagaikan barang yang hilang yang dimiliki oleh setiap orang mukmin. Maka dimanapun kalian mendapatkan ilmu tersebut, ambil itu hak kalian. Sama seperti kalau semua handphone Ustadz ini hilang. Lalu Ustadz melihat, ini handphone Ustadz. Seperti bagaimana Imam Ali karamallahu wajah. Ketika beliau itu kehilangan baju perang. Baju perangnya hilang. Akhirnya suatu waktu dia melihat kok dipakai sama orang Yahudi. Dia pada waktu itu sebagai seorang amir, khalifah. Kalau sekarang itu bisa dimisalkan itu sekarang jadi Jokowinya. Gitu. Imam Ali itu. Tiba-tiba melihat loh, kok baju perangku itu dipakai orang Yahudi. Kenapa nah, Imam Ali itu langsung mengatakan bahwasanya itu adalah baju perangnya? Karena beliau tidak punya apa-apa. Dia orang nggak punya. Satu-satunya dia punya ya baju perang itu. Gimana kalau soal kamu nggak punya handphone kecuali satu yang jadul itu misalnya? Nggak ada lagi, ya itu sudah yang kamu miliki. Berarti apa? Sangat mengenal apa tidak? Sangat mengenal. Kamu nggak punya jilbab. Kecuali cuma tiga. Satu warna hitam, satu warna biru, satu warna kuning. Ah, insya Allah, begitu kamu mendapatkan itu, jilbab kamu itu langsung kamu tahu. Kenapa? Karena sangat kamu mengetahuinya. Kenapa? Misalnya ada peta-petanya misalnya gitu. Bangun tidur, kena ilar dan sebagainya gitu. Sangat tahu dengan miliknya, karena nggak punya lain. Beda kalau seorang banyak yang dimilikinya sehingga apa bisa saru kepada dia. Ini enggak. Kemudian diadukan, ini kan milikku, kata Imam Ali. Siapa bilang ini adalah milikmu? Ini milikku, buktinya aku memakainya, kata Yahudi. Diadukanlah kepada ha, hakim pada waktu itu. Maka hakim dengan tegas mengatakan, Hai Amir Mukminin, nah, Amir Mukminin di dihakimi coba sekarang mana ada pejabat yang seperti itu? Apakah benar engkau telah mengakui dari orang ini bahwasanya apa yang digunakannya daripada baju perang adalah milik Mongolia? iya benar. Engkau mengaku. Seorang yang mengaku-ngaku itu harus bisa membawa bukti. Pem. Nah, akhirnya apa? Dia nggak punya bukti. Imam Malik nggak punya bukti. Sehingga tetap akan diputuskan itu adalah milik si Yahudi itu. Tapi kemudian si Yahudi itu di depan mahkamah tersebut justru dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengatakan aku bersaksi bahwa agama ini adalah agama yang benar karena apa agama ini tidak pandang bulu siapapun yang dihakimi walaupun dia seorang presiden pun seorang amir pun tapi yang namanya syariat tetap harus dilaksanakan, diterapkan, dan Islam itu menghukum secara dohir. Nggak ada bukti, walaupun siapa, maka tidak dibenarkan. Nah, jadi lihat bagaimana dan dia mengakui bahwa ini adalah milik Imam Ali karena Jadi tuduhannya Imam Ali itu benar, tapi dia nggak punya bukti. Nah, coba lihat bagaimana seorang pengakuan daripada Imam Ali itu kepada baju perangnya, kenapa kok dia itu mengaku dan menuduh orang Yahudi tersebut mengambilnya? Karena dia sangat tahu itu milik dia. Nah, jadi sama seperti kita. Kita memiliki ilmu. Ilmu itu bukan milik kita handphone ini milik Ustadz. Kenapa Ustadz yakin ini milik Ustadz? Karena di pondok nggak ada yang seperti ini gitu. Kan? Nah, jadi kalau sama-sama Ustadz kehilangan di sini, lalu saya ngeliat kok anak-anak pegang iPhone 7 plus 256 GB. Wah, ini kok punya Ustadz? bilang gitu. Kenapa? Ustadz yakin nggak ada yang punya di sini, nggak nggak bakal mampu belinya gitu. Ya kan? Ustadz yakin kan? Apa yang saya lakukan? Itu haknya Ustaz, ya Ustaz ambil. Sama seperti itu. Ilmu yang dimiliki oleh seluruh ulama, ilmu yang berada di dalam sanubari semua Ustaz dan para dai itu adalah milik kaum muslimin semuanya. Sehingga seorang alim itu nggak berhak untuk mengkotak-kotakkan diri di dalam partai, di dalam politik, enggak. Sama sekali. Kenapa? Bukan haknya dia. Beda seperti tadi. Dia bertugas. Mendapatkan tugas yang bagus, job yang bagus, Bekapnya siapa? Bekapnya dia. Hasilnya buat siapa? Buat dia, serah. Tapi kita tidak. Ilmu bukan milik kita. Nggak ada ilmu milik kita. Ilmu itu adalah titipan, amanah yang disampaikan kepada seluruh umat. Nah, sehingga apa? Tidak pantas orang yang semacam itu kemudian mengkotak-kotakkan diri di dalam satu kotak. Sehingga yang bukan berada di dalam kotak itu nggak bakal mau untuk mendapatkannya. Berarti apa? Dia telah menjalimi, telah mengkhianati ilmu itu. Itu maksudnya. Nah, jadi silahkan kalau orang alim ya jangan masuk politik. Tapi dia itu menghimbau, membegoni, silahkan, harus. Ada satu orang, kamu masuk ke legislatif, tapi di dalam pantauannya, di dalam pengawasannya, nggak jadi masalah. Ada seorang calon pejabat, dia itu minta pengawasan kepada seorang alim, silahkan, nggak apa-apa. Kalau kita tidak dekat kepada mereka, maka mereka itu tentunya nanti akan tidak terremkan, tidak terkendalikan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menggurui. Tapi jangan sampai kita masuk ke politik, jangan sampai kita jadi jurkamnya. Nah itu maksudnya. Nah tapi kalau seorang arsitek silahkan. Seorang yang konglomerat silahkan. Karena Kenapa? Kita membutuhkan seorang eksekutif tapi yang muslim, yang sejati, yang islami. Kita membutuhkan kepada seorang legislatif tapi yang islami. Kita membutuhkan seorang dokter tapi yang islami. Semuanya kita butuhkan. Dan nggak ada yang tidak butuhkan. Nggak ada yang pekerjaan yang rendah itu tidak ada. Sebagai pejabat, bagus, baik. Dari satu sisi itu merupakan sebuah modal utama untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang kaya juga merupakan sebuah modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, coba lihat bagaimana perdebatan yang terjadi ini. Nanti di akhirat, ada beberapa golongan orang-orang yang mulia yang berhak untuk dimasukkan ke dalam surga, cuma mereka itu berseteru berdebat di dalam siapa yang pertama kali berhak masuk dalam surga. Orang alim mengaku dia yang paling berhak. Para ulama. Para syuhada mereka mengaku mereka yang paling berhak. Begitu pula konglomeratnya mereka mengaku mereka yang lebih berhak. Para pejabatnya semua orang yang mulia. Akhirnya dilerai oleh malaikat. Kemudian kami tidak akan memutuskan siapa yang berhak kecuali harus masing-masing di antara kalian mengadu argumen, membawa alasan tertentu kenapa kalian itu berhak dan merasa berhak untuk masuk ke dalam surga duluan. Tapi yang pasti yang pa pertama kalimatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak jadi masalah mau masuk surga duluan ataupun akhiran, tapi yang masalah itu yang nggak masuk surga. Semoga kita bukan termasuk yang seperti itu. Semoga kita termasuk yang masuk dalam surga. Duluan yang paling tinggi bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya para orang kaya pertama kali maju. Kenapa kamu berhak dan merasa berhak untuk masuk dalam surga duluan? Iya, karena kami dengan susah payah kami cari harta benda. Setelah kami dapatkan, kami gunakan untuk jalan kebaikan. Kami gunakan untuk membantu pesantren, kami gunakan untuk membantu masjid-masjid, kami gunakan untuk mengayomi para miskin, membantu para janda, membantu orang yang membutuhkan. Gitu. Sehingga kami berhak untuk mendapatkan kemuliaan masuk surga duluan. Akhirnya ditanya oleh malaikat, tapi kamu itu melaksanakan itu semuanya itu kan tentunya karena ilmu. Sehingga kamu mau termotivasi untuk berbuat. Dari mana kamu tahu? Kalau semua orang yang membantu yatim, membantu janda, membantu orang yang tidak mampu, itu akan mendapatkan dan berhak mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi sisi Allah. Dari orang alim, ah berarti kamu bukan yang berhak masuk ke dalam surga duluan. Akhirnya maju ahli ibadah. Yang biasa puasa terus, yang, bi yang biasa sholat malam terus, yang biasa berakhlakul karimah terus. Kalau begitu kami yang berhak. Karena kami telah menggunakan energi kami, fisik kami, psikis kami, semua yang kami miliki semuanya untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya tanya lagi malaikat, dari mana kamu tahu? Kalau kamu gunakan anggota badan kamu itu untuk ibadah, kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi sisi Allah. Dari orang alim, ah berarti kamu nggak berhak. Karena semua kebaikan kamu masuk di dalam kebaikannya orang alim. Akhirnya datang para syuhada mereka yang meninggal dalam keadaan syah, syahid. Semoga kita termasuk dari mereka. Tapi meninggalnya di, di atas kah? kasur. Amin ya rabbal. Akhirnya ditanya, kenapa kamu itu merasa berhak untuk masuk ke dalam surga duluan? Maka dijawab olehnya, iya karena kami ini punya nyawa cuma satu lembar. Fem, apakah nyawa itu lembaran sehingga dikatakan satu lembar? itu adalah sebuah istilah saja. Karena apa? Karena yang namanya nyawa itu nggak jelas bentuknya itu seperti apa. Nyawa itu nggak jelas bentuknya seperti apa. Berbeda pendapat ulama. Wa is'alunaka 'anil ruh min amri rabbi wa ma Timnal ilmi illa qalila. Jadi mereka bertanya sudah kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Ruh itu bagaimana? Bentuknya bagaimana? Ruh itu apa? Sehingga kalau roh itu masih ada di dalam kandung manusia, maka roh itu orang itu dikatakan hidup. Kalau sudah dicabut, maka dia tidak hidup lagi alias mati. Maka Nabi SAW mengatakan itu urusan Allah. Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya. Dan itu salah satu daripada bukti kenabiannya Nabi di mana disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya bahwasanya nanti di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kalau ditanya tentang roh dia mengatakan itu bukan urusan manusia, itu adalah urusan Allah dan kami tidak mengetahuinya secara benar. Tapi sebagian ulama memberikan definisi-definisi tertentu. Di antaranya adalah eh, yang namanya roh itu bagaikan air yang berada di dalam batang kayu yang masih basah. Sehingga kalau air itu dicabut semuanya dari batang kayu yang basah itu jadilah kering. Ah itulah roh. Ada pula yang mengatakan roh itu adalah darah. Ada pula yang mengatakan begini yang begitu Nah, tapi semuanya itu kembali kepada Allah yang lebih tahu dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, jadi di sini eh, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dia bagaimana Syahid itu dia mengatakan, aku ini mempunyai ruh cuma satu, tapi aku gunakan, aku korbankan semuanya di jalan Allah. Kalau begitu aku dong yang berhak. Satu-satu yang modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nggak ada lagi, aku korbankan untuk Allah Ta'ala. Hanya ditanya lagi oleh mereka, dari mana kamu tahu? kalau kamu mati sebagai syahid itu kamu akan mendapatkan anugerah yang besar sisi Allah. Dari ulama, ah, kalau begitu semua kebaikan kamu itu berada di dalam lembaran amal kebaikan para ulama. Akhirnya ulama dengan PD-nya, ah berarti kami yang berhak. Semua itu mendapatkan kemuliaan berkat siapa? Kami. Melalui siapa? Kami. Hidayah itu mendapatkannya mereka berkat siapa? Berkat kami. Akhirnya justru malaikat bertanya, sebelum dia itu menjawab, dan sebelum ditanya, kenapa kamu itu berhak dan merasa berhak untuk masuk surga duluan? Dia merasa pede, emang nggak dengar tadi jawaban-jawaban mereka semuanya? Gitu. Akhirnya, justru malaikat itu bertanya, dari mana kamu itu makan? Dari mana kamu itu hidup? Tentunya kamu ketika masih belajar, kami kan dipenuhi hidup kamu, aktivitas kamu untuk belajar dan juga mengajar. Dari mana kamu itu kehidupanmu? Nah, ini dikatakan, aku yang yang biaya aku itu adalah orang tuaku. Adalah orang kaya orang kaya itu yang menghidupi aku. Dialah yang bekerja untukku. Kemudian hasil uangnya itu jadi payahnya itu di, itulah yang digunakan untuk aku menimba ilmu, untuk aku menghafal Quran, untuk aku e, belajar untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang fagi, menjadi seorang zahid, menjadi seorang yang berakhlak mulia dan sebagainya sehingga aku bisa menyebarkannya kepada halayak ramai. Nah, katakan oleh malaikat kepadanya, kalau begitu seluruh kebaikan kamu itu berada di dalam lembaran orang-orang yang kaya itu. Berarti apa? Hai orang-orang kaya, silahkan kalian masuk dulu ke dalam surga karena kalian yang berhak untuk masuk dalam surga dulu. Nah, coba lihat. Justru bukan orang alim. Justru orang kaya duluan. Nah, cuma masalahnya setiap kemuliaan itu ada nilai min plusnya. Kamu mau jadi orang alim, ada nilai min plusnya. Bukan semuanya plus, bukan semuanya keistimewaan. Karena bahwa orang alim itu adalah orang yang paling dimusuhi oleh siapa? Setan. Siap, mau dimusuhi setan. Nah, ya, jangan cuma ngomong siap doang gitu loh. Orang mena, uh, menjalani atau melawan ngantuk aja susah. Gimana mau siap gitu. <laughs> Jadi berat mau jadi orang alim itu gak mudah cobaannya itu bukan seperti cobaan orang biasa. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia akan sekarat. Tampak yang namanya iblis itu dengan cahaya yang menyeluruh kepada seluruh alam di atas sana. Fem. Sehingga apa? Kemudian menampakkan sebuah suara yang menggelegar. Lalu suara itu berkata, Ya Abdi Abdul Qadir. Wahai hamba Abdul Qadir. Fem. Mulai sekarang aku telah membebaskan kamu dari segala macam paksaan syariatku ini. Maka saat itulah dia mengatakan, eh sa'yalain, pergilah engkau. Wahai zat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian cahaya yang tadinya terang mendorong itu, kemudian pupus sedikit demi sedikit sampai hilang. Lalu iblis itu berkata, dari mana engkau tahu kalau aku ini adalah iblis? Dengan caraku ini, aku telah memasukkan dan menjerumuskan ribuan orang yang sudah sampai kepada makom siddiqiyah dan terjerumus sampai menjadi seorang murtad dan kafir. Mati dalam keadaan suluh khotimah. Dari mana kamu tahu? Maka beliau katakan, ya aku tahu kalau itu adalah sebuah tipuanmu karena seorang nabi pun, seorang rasul pun sampai akhir umurnya tidak pernah Allah itu menggugurkan kewajiban kepada mereka apalagi kepada aku. Nah, coba lihat kalau orang kalau orang itu mau dikasih hidayah mudah sekali. Seperti kalian coba. Suruh lepas jilbab, mau nggak? Kasih uang 10 juta cash. Mau nggak? Kasih iPhone 7. Nggak mau? Kenapa? Enak eh, iPhone 7. Bagus, mahal. Nggak gak? Kenapa? Kenapa diem? Kenapa? Karena hukumnya haram, nggak boleh dilarang oleh Allah Ta'ala. Saya Coba saya tawarkan sama orang desa di luar sana. Orang di luar sana yang jalan tuh yang yang kerja-kerja. Eh lepasin bapak aku pakai handphone. Jangan kan pakai handphone, kasih keropok aja mau. Nah kenapa hidayah? Hidayah itu susah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Nah, jadi seperti saya dulu jalan tadi. Boleh boleh jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu ada nilai min plusnya. Plusnya apa? Dengan kekayaannya dia bisa bisa membeli segala sesuatu yang menyenangkannya, membahagiakannya dalam urusan dun. Mau naik pesawat first class bisa punya uang. Mau tidur di bintang eh, hotel bintang 6, bintang 7 bisa. Dia mau eh, umroh setiap bulan bisa. Ya kan? Uang. Mau pakai mobil yang termahal bisa. Nah, itu nilai plusnya. Minnya apa? Orang kalau sudah kena dunia, Orang kalau punya banyak dunia pasti ibadahnya itu kurang. Nggak mungkin. Ibadahnya bagus juga, kemudian e, dunianya juga bagus, nggak mungkin. Nggak bersatu antara dua itu. Kalau dia itu banyak dunianya, maka otomatis ibadahnya kurang. Kenapa? Ngurusi dunia. Dia punya perusahaan, lima perusahaan. Yang satu di kota ini, satu di kota ini, satu di kota ini. Ini yang namanya ikatan ini, yang namanya pikiran itu nggak mungkin lepas namun lepas selalu akan terkait dan terpaut dengan dunia-dunia itu. Ah sekarang gimana? Hari ini berapa dapatnya? Ada yang jaga nggak? Berapa sekarang pekerjanya? Wah, bentar lagi dua hari lagi kita harus bayar para gajinya orang-orang yang kerja itu. Ah, terus pikirkan. Nggak bisa, nggak mungkin. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya dunia, apa yang mau dipikirin? Mau pikirin apanya? Ya paling mikir nanti bisa makan nggak ya? Besok bisa makan nggak ya? Ya itu aja dipikirkan. Sehingga apa? Ah, daripada nggak ada pikiran ya, lebih baik kita baca Quran. Nah, kalau mereka banyak pikiran, sibuk pikirannya dengan ini, mikir utang, cari modal lagi, investasi dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang ini taruh di bank yang mana, yang ini taruh di mana, yang ini mau dikasih berapa, yang ini. Nah, jadi semuanya itu jadi pikiran terus, sambil pikirannya akhirnya ketika orang itu sibuk, maka disebutkan al-mashhul la yushul. Orang yang sibuk itu tidak akan disibukkan dengan sesuatu yang lainnya. Sibuk dengan dunia tidak akan disibukkan dengan akhirat. Sibuk dengan akhirat tidak kesibukan dengan dunia. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu adalah orang yang tidak disibukkan akhiratnya dengan dunia. Kenapa? Dunianya pasti ada dan terjamin. Yang penting kita berusaha, berusaha. Nah, itu yang benar. Nah, bagaimana cara sebagai kita itu posisikan diri kita yang benar seperti tadi itu? Caranya ya dengan ilmu. Jadi orang alim, walaupun orang alim itu kaya, tapi kayaan itu tidak di dalam hatinya, tapi di dalam tangannya. Jadilah kita seperti yang didoakan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu memilih untuk keturunannya dan mendoakan untuk keturunannya yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Nah, harusnya kan kita mendoakan untuk anak-anak kita yang terbaik, bukan yang bukan yang terbaik. Nabi SAW bersabda di dalam doanya, Allah maj'al rizqo ali baiti kafafan. Ya Allah jadikan rizki daripada keluarga aku itu cukup. Tidak berlebihan, cukup mau beli Alphard cukup gitu. mau beli rem rumah yang mewah cukup ah, gitu nggak berlebihan nah, kan bagus itu nanti di akhirat itu nggak repot gitu. jadi apa hisapnya itu nggak repot nah, satu lagi kita jadi orang kaya enak memang dunianya enak memang kita bisa membahagiakan orang enak memang kita bisa mau bantu pondok enak memang kita itu bisa menyenangkan orang lain dengan harta kan nah, tapi masalahnya nanti hisapnya panjang hisapnya itu panjang. Makanya kita doakan yang hisapnya itu panjang itu siapa? Para pejabat tuh. Panjang itu hisapnya. Semua kebijakannya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang berada dalam kekuasaannya dalam keadaan dizalimi, kemudian dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, maka dia juga akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu paling berat itu, pejabat itu. Lalu orang kaya, berat. Kita doakan apalagi legislatifnya itu, politisinya itu. Nah, itu berat. Nah, makanya kita doakan semoga para pejabat, para politisi, para orang kaya, mereka itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Ya, caranya gimana? Biar mereka kena penyakit jantung gitu ya. Kalau punya, kena penyakit jantung kan enak, matinya mendadak. Kalau matinya mendadak kan syahid. Nah, jadi beruntung yang kena penyakit jantung gitu. Atau kena penyakit gula dan sebagainya, yang kemudian itu kena jantungnya ah, meninggal ah, kan enak gitu lah ya kan daripada nanti hisapnya panjang nah, lihat bagaimana Sayyidina Malik bin Dinar sama Syekh Abdullah bin Salatus Tusturi ketika keduanya sudah meninggal dunia diimpikan oleh salah satu muridnya Malik bin Dinar ditanya oleh muridnya ah, bagaimana keadaanmu Alhamdulillah kami berdua berada dalam surga dan rahmat Allah cuma aku ini masuk ke dalam surga setelah Sahal bin Abdul Atusturi itu 500 tahun lamanya. Baru aku itu menyusulnya. Kenapa demikian kata muridnya? Galia, karena waktu Sahal bin Abdul Atusturi itu meninggal dunia dalam keadaan pakaiannya ya yang yang dia punya itu yang dia pakai itu, nggak ada lainnya. Sedangkan aku masih punya satu setel baju lagi selain daripada yang aku pakai. Satu setel baju itu hisapnya selama 500 tahun. <laughs> Coba lihat, Nah, kan gak enak kalau nggak mati dalam keadaan syahid kan. Makanya kita minta pada Allah Taala semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Masuk dalam surga yang paling tinggi, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW, diberikan dunia yang melimpah dan banyak, bisa bermanfaat untuk kaum muslimin tapi nanti di surga di akhirat tidak ada hisabnya dan masuk dalam surga dengan tanpa hisab dan semoga kita semuanya termasuk dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dunia bahagia di alam barzah bahagia di alam masyar bahagia di atas hisab dan di atas sirat bahagia dan di dalam surga bahagia karena berada di atas surga yang paling tinggi bersama dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ala man wa al-fatihah ربنا اعترفنا